بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فأما بعد وإخواني في الدين عزنا الله وإياكم InsyaAllah untuk siang hari ini kita akan lanjutkan kembali Naam mudah kita pada kitab Alamnya Sofi Ilmi Nahwi dan masuk pada siang hari ini insyaallah kepada bab fil af'al fil af'al pembahasan tentang satu jenis kalimat yang digunakan oleh bangsa Arab untuk berbicara yaitu tentang fi'il fi'il <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allif rahimahullahu taala fil af'ali pembahasan tentang fi'il al fi'lu salah satu qasam fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya ditinjau dari waktu kejadiannya fi'il terbagi menjadi Tiga. Yang pertama al-fi'lul Maudi, Kemudian yang kedua al-fi'lul mudhari' dan yang ketiga adalah fi'lul amr. Fi'lul amr. Kemudian setelah itu Mu'alif memberikan perincian sekaligus dengan takrifnya. Yang pertama al awalu al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Dinamakan dengan fi'il madhi dimana kita telah mengetahui bahwasanya fi'il adalah kalimat yang Kalimat tersebut memiliki makna kalimat bermakna dan maknanya ini terkait dengan waktu. Itu namanya fi'il. Kalimat bermakna yang terkait dengan waktu. Kemudian apa saja waktu yang ada kaitannya dengan fi'il ini yaitu waktu yang telah lalu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-maudi. Al-fi'il al-maudi kemudian dari istilah fi'il maudi huwa fi'lun yaitu fi'il <clears throat> dalla ala hadatin yang menunjukkan kepada terjadinya fi'il tersebut fi al maudi fi al maudi pada waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lewat, telah berlalu kejadiannya. Misal kataba, fataha, qara'a, jalasa, syarida Fi'il madhi kalau diterjemahkan didahului dengan telah. Kataba telah menulis dia seorang laki-laki. Fataha telah membuka dia seorang laki-laki. Qara'ah telah membaca dia seorang laki-laki dan seterusnya. Ya. Artinya ketika sudah diberi makna dengan telah, berarti waktu kejadiannya sudah lewat. Dengan demikian fi'il tersebut diistilahkan dengan fi'il madhi. Naam. Kemudian dilihat dari pelakunya Lihat nah, dari pelakunya, fa'ilnya, maka fi'il madhi terbagi menjadi dua. Ya, yaitu fi'il madhi yang maklum, artinya pelakunya diketahui. Seperti fataha, ya, fa'ilnya adalah bamir. Pelakunya adalah bamir, fa'ilnya adalah bamir yang mustatir. Bamir mustatir. Naam takdiruhu huwa. Mustafir takdiruhu huwa. Demikian juga dengan sa'ala fataha itu sudah komplit ada fi'il sekaligus dengan fa'ilnya. Ya, hanya saja di situ fa'ilnya tidak nampak. Tidak nampak. Karena kalau di ditafsir muncul di sana fataha, fataha, fatahu. Huruf-huruf terakhir pada kalimat yang saya bacakan tadi adalah menunjukkan kepada fa'ilnya. Fataha alif tasniyah. Fatahu fa'ilnya adalah wau jamaah. Ya. Fatahat kembali kepada bamir mustatir. Takdiruhu hiya. Ya, dan seterusnya. Antum sudah pelajari tafsirnya ya seperti tafsir Demikian sehingga dinamakan dengan fi'il maudi ma'lum. Artinya diketahui fa'ilnya, sudah ada fa'ilnya. Akan tadi berbeda dengan yang satunya lagi, jenis yang kedua, dilihat dari fa'ilnya. <clears throat> Dia termasuk fi'il maudi yang majhul, mabni majhul. Artinya pelaku dari fi'il tersebut tidak diketahui. Sebagai contoh, kutiba telah ditulis. Adapun siapa yang menulis tidak dijelaskan di situ. Karena sirat tiba itu <clears throat> memang untuk menggambarkan, mengibaratkan, mengungkapkan bahwasanya pelaku dari kejadian tersebut tidak diketahui. Futiha dibuka, suila ya, ditanya, syuriba dan seterusnya semua adalah majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Ya. Kalau kataba telah menulis dia seorang laki-laki, kalau kutiba telah ditulis sudah ya, telah ditulis. Enggak ada dia seorang laki-laki, masa dia seorang laki-laki ditulis, ya. Nah, kutiha telah dibuka, suila, syuriba dan seterusnya. Nah, ini dilihat dari fa'ilnya dari pelakunya terbagi menjadi dua. Kemudian tasrif lil Ma'udi, ya antum sudah hafal insyaallah taala sehingga bisa kita lewati kata kata ba, ba, kata bu, sekaligus dengan antum lihat perhatikan kata ba huruf yang fi'il yang kedua kata ba alifnya adalah alif tasmiyah dan itu sekaligus dengan sebagai fa'ilnya kata bu wau jamaah sebagai fa'ilnya. Dan seterusnya. Yang bawah juga kata ka huruf ta bamir ya bamir ta sebagai fa'il kata tuma bamir ta lagi Naam sebagai fa'il kata betum bamir ta juga sebagai fa'il dan seterusnya ke bawah ya. Naam. Ini fi'il madhi ya. Jadi kali ini fi'il madhi adalah fi'il yang adalah kalimat yang memiliki makna dan makna yang terkait dengan waktu. Waktu yang ada pada fi'il ada tiga yaitu madhi, mudhari' dan amr. <clears throat> nah, kemudian yang kedua, al-fi'lul mudhari' fi'il mudhari' fi'il jenis kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-fi'lul mudhari' huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil hal wal mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang bagaimana? dalla ala hadatin yang menunjukkan kepada satu kejadian fi zamanil hal pada zaman sekarang wal mustakbar wal mustaqbal atau zaman yang akan datang beberapa saat lagi nanti besok lusa ya semuanya masuk dalam kategori mustaqbal ngam akan terjadi ya kemudian diberi contoh di situ oleh mu'alif misal yaktubu sedang atau akan menulis dia seorang laki-laki. Yastahu sedang atau akan membuka dia seorang laki-laki. Yaqra'u demikian juga diartikan ya. Hanya artinya yaqra'u membaca, yajlisu duduk, yashrabu minum dan seterusnya. Ini tentang fi'il mudhari' ya. Dari waktunya berbeda kejadiannya berbeda. Kalau yang pertama telah terjadi, kalau ini akan ataupun sedang terjadi. Mungkin mondornya. Qala mu'alif rahimahullah taala wa alamatu hu dan tanda-tanda dari fi'il mudhari' atau tanda dari fi'il pada umumnya oh afan tanda-tanda dari fi'il mudhari' nah tanda-tanda dari fi'il mudhari' ma kana fi awalihi ihda ahrufi anaiti yaitu fi'il yang pada bagian awal dari fi'il tersebut terdapat ihda ahrufi anaitu salah satu di antara huruf-huruf yang tergabung dalam kalimat anaitu bisa didahului oleh hamzah ya atau didahului dengan nun atau didahului ya ataupun didahului dengan ta. Ketika sebuah kalimat mendapatkan huruf tambahan salah satu di antara empat huruf ini di bagian awalnya fi awalihi maka dia bisa kita pastikan sebagai fi'il mudhari' ya seperti itu. Maka nafi awalihi ihda ahrufi anaitu. Dan huruf ini bukan huruf asli ya, huruf tambahan. Huruf tambahan am. Kemudian tafsir fi'il mudhari yaktubu yaktubani yaktubuna. Sudah hafal ya. Hafal insyaallah. Urus tafsir. Kemudian yang berikutnya al-fi'il mudhari. Juga terbagi menjadi dua, maklum dan majhul. Maklum dan majhul. Yaktubu, yaftahu, yaqra'u, yashrabu. Kalau majhul yuktabu, yuftahu, yuqra'u, yushrabu. Adapun cara memajhulkannya kalau yang fi'il madhi itu di dhammah huruf pertamanya dan di kasrah huruf terakhirnya Dumma awwaluhu wa kusiru ma qabla akhiruhu kalau yang fi'il mudhari' itu di huruf mudhara'ahnya ya di huruf mudhara'ahnya kemudian di fathah sebelum huruf terakhirnya ya kalau yaktubu menjadi yuktabu huruf ta sebagai huruf sebelum terakhir tadinya berharokat dhammah kemudian ketika dimasukkan dhammahnya diganti dengan fathah menjadi yuktabu yaktubu menjadi yuktabu na'am yaftahu huruf pertamanya huruf mudrahnya berharokat fathah kemudian sebelum huruf terakhir berharokat fathah yuftahu atau yaftahu ya afan yaftahu kemudian ketika dimaksudkan menjadi yuftahu bi dhammah huruf mudra'ahnya dan di fathah sebelum huruf terakhirnya demikian kaidah ataupun cara memajhulkan fi'il mudhari' dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu na'am kemudian dilihat dari huruf terakhirnya. Kalau yang pertama dilihat dari fi'il, dilihat dari zamannya terbagi menjadi tiga. Kemudian dilihat dari fa'ilnya ada yang maklum dan majhul. Kemudian dilihat dari huruf terakhirnya fi'il mudhari' terbagi menjadi tiga. Ya. Fi'il mudhari' terbagi menjadi tiga. Yaitu sahihul akhir huruf mudhari' apa fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih apa yang dimaksud dengan huruf sahih? Huruf sahih adalah selain huruf illah. Huruf illah ada berapa? Ada tiga. Ya. Huruf illah ada tiga, yaitu alif, kemudian waw dan ya. Itu semua adalah huruf illah dalam fi'il. Hmm. huruf ini juga bisa menjadi tanda i'rab. Ya, tanda i'rab bagi fi'il. Sehingga tinggal kita melihat di mana letaknya dia sebagai huruf illah dan kapan huruf-huruf tadi sebagai tanda i'rab kali itu sebagai fa'il dari sebuah fi'il. Nah. Kembali fi'il mudhari dilihat dari huruf terakhirnya ada tiga. Yang pertama adalah sahihul akhir. Fi'il mudhari yang sahih akhir yaitu huruf mudhari yang huruf terakhirnya bukan huruf illah. Selain dari alif, waw dan ya. Naam. Contohnya ya yaktubu bukan yang huruf terakhir bukan huruf alif, bukan huruf waw, bukan huruf ya. Yajlisu ya, yajlisu. Sin yakhruju huruf jim, yadkhulu huruf lam, yaqra'u huruf hamzah. Nah, kemudian yang kedua fi'il mudhari mu'tal akhir. Adalah kebalikan dari fi'il mudhari sahih akhir, ya. Kebalikan dari fi'il mudhari sahih akhir, yaitu yang huruf terakhirnya adalah huruf-huruf illah tadi. Imma alif, waw ataupun ya. Contohnya yang huruf ilahnya adalah huruf alif. Yardha ya ridha yaghdha huruf terakhirnya adalah huruf alif kemudian yanha ya yanha <clears throat> kemudian yang huruf lainnya adalah huruf iya contohnya yarni yasni ya yarwi rawa yarwi riwayatan ya Romayarni ya rimayatan. Seperti itu, ya. Kemudian yang huruf ilahnya atau huruf terakhirnya huruf wau adalah contohnya yad'u, yaghzu, ya. Yaghzu, ghaza yaghzu, ghazwan. Ya, ghazwan huruf terakhirnya huruf wau, huruf illah, ya. betul itu. Da'a yad'u da'watan huruf waw. Bahkan huruf taknya bukan huruf taknya, tapi huruf wawnya. Ya. Naam. Ini yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari dilihat dari huruf terakhirnya ada tiga. Pertama adalah sahih akhir, yang kedua adalah mu'tal akhir. Yang ketiganya al-af'al al-khamsah disendirikan walaupun termasuk fi'il mudhari tapi nantinya kedudukannya kemudian tanda i'rabnya itu akan berbeda dengan fi'il mudhari yang jenis pertama pun yang kedua sehingga disendirikan. Adapun al-af'al al-khamsah itu istilah yang menurut para ahli nahu kurang tepat ya. Kenapa? Kalau al-af'al al-khamsah maka yang dimaksudkan dengan al-af'al al-khamsah adalah cuma ini saja. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Cuma itu saja fi'ilnya padahal di sana ada yajlisani tajlisani yaduna tajlisuna tajlisina ada yang beribani tabribani dan seterusnya sehingga kalimat atau istilah yang tepat untuk seperti ini adalah al-amsilah al-khamsah ya al hamsah khamsah akan tapi ini tetap kita gunakan ya karena memang tidak punya hak bagi kita untuk merubah al Hamsilatul Hamsah. Nah, silakan eh, naam dasar atau eh, memberikan rumus tentang ilmu nahwu seperti ini yang paling mudah. Naam. <clears throat> Yaf'alan sebagai bentuk fi'il mudhari ya. Di sana ala hamsah punya definisi tersendiri. Itu fi'lan fi'lan mudhari yang bersambung di akhirnya dengan alif nun ataupun waw dan nun ataupun ya dan nun. Inilah definisi dari al-af'alul khamsah. Jadi mudhari allazi ittasala bihi dhamiru taqniya adhamir jam adhamir muannatsatin mukhatabah. Am, begitu ya. Ini adalah definisi dari fi'il al-af'alul khamsah ya. Kemudian ketika nanti insyaallah dalam bab-bab berikutnya karena ada uh, naam uh, Arab Arabnya fi'il ya dalam tabel itu di sana akan kita lihat dengan jelas perbedaan fi'il mudhari sahih akhir dan fi'il mudhari mudakhir dan juga al-af'al al-khamsah bagaimana i'rab-i'rabnya dan apa pula tanda-tanda dari af'al al-khamsah tersebut nah kemudian kita masuk yang terakhir insyaallah untuk siang hari ini fi'il amr ya fi'il amr kalau dari awal kita sebutkan fi'il amr, di sini kita sebutkan oleh mu'alif sebutkan tentang fi'il amr. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabin syai' bal dalla ala talabi syai' fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan kepada permintaan untuk terjadinya sesuatu pekerjaan ya syai' suatu pekerjaan Misal uktub ya. Kalimat ini digunakan oleh seseorang untuk meminta orang yang dihadapannya melakukan apa yang dia minta. Kalau saya duduk di hadapan antum, ana minta uktub berarti posisi antum saat sekarang ini tidak tidak dalam keadaan menulis, ya. Sehingga saya minta uktub tulislah saya menghendaki agar antum melakukan sebuah kegiatan yaitu menulis. Itu namanya fi'il amr, uktub. Huwa fi'lun dalla ala talabi syai. Fi'il yang memiliki maksud, memiliki pengertian untuk meminta sesuatu agar dikerjakan oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, uktub. Kemudian iftah, bukalah ya Antum bisa mempraktikkan sendiri atau mengkiaskan sendiri ketika antum berbicara dalam bahasa-bahasa kita sehari-hari. Tolong ambilkan, ya, tolong buka, tolong angkat, ya. Itu pengertian dari fi'il amr seperti itu. Idris, duduk, mas. Isyrab, ayo minum dan seterusnya. Ini adalah fi'il amr. Kita meminta sesuatu untuk dilakukan oleh seorang yang tadinya dalam keadaan tidak mengatakan apa yang kita minta. Nah, Kemudian untuk tasrifnya ila amr sangat sederhana karena hanya enam saja ya. Untuk domirnya cuma enam. Yaitu domir mutak apa? Mukhatab. Pertama, kemudian mutanna dan jamak. Mudakar, kemudian mukhatab, mutanna eh mukhatab. Mufrad, mutanna dan jamak untuk muannas. Cuma dalam mukhatab yang diajak bicara ya. Uktub, tulislah, uktuba, tulislah oleh kalian berdua uktubu tulislah oleh kalian ya demikian juga yang untuk muannasnya uktubi uktuba uktubna nah, seperti itu khulasatu aqsamil fi'li ringkasan ataupun ikhtisar dari pembagian pembagian fi'il fi'il dilihat dari waktunya kembali terbagi menjadi tiga madhi mudhari amr contohnya jalasa kataba yajlisu yaktubu ijlis uktub Fataha syariba, yaftahu yashrabu, iftah ishrab. Hasiba eh, hasiba sajada, yahtibu yasjudu, ikhtib usjud. Ini semuanya adalah kunduk-kunduk dari fi'il yang kita baca pada siang hari ini. Naam. Yakfi insyaallah. Nah, ya. Adapun pun di sini lewat mudah ya untuk madi mal amr min al asl atiyah um, cukup insyaallah subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha <clears throat> atau ada yang belum tahu fi'il amr eh sudah dua kali ya harus tahu fi'il amr sirinya adalah Nah, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita hendak. Itu namanya fi'il mudhari. Sebenarnya cuma itu. Ya. ataupun yang lainnya kalau fi'il mudhari seperti tadi. Ya. Didahului oleh empat huruf. Salah satu di antaranya maka dia adalah fi'il mudhari. Dan itu adalah merupakan huruf tambahan. Wallahu a'lamu.